Hey, eh, Motu. Au. Eh? eh, Hmm? Eh. Hey. Ah. Hei, uang asli kan? Ayo kejar. Aku punya ide. Ayo, eh, kembali sayang. Ayo, ayo, ayo. Uang itu milikku karena aku yang lebih dulu melihatnya menempel di hidungmu. Sudahlah mau tuh menyerah saja. Biar aku saja mendapatkan uang itu. Kalau di tanganmu, uang itu hanya akan habis untuk mengisi perutku yang tidak pernah.